punya rutinitas keseharian dari sisi amalan ketaatan siang dan malam hari. Almin terus kembali waktu daripada yang pertama. Namun meskipun bagusnya demikian, Al-Quranul Karim menerangkan kepada kita bahwasanya kaum Nasara mereka rajin beribadah, iya memang betul, tapi beribadahnya mereka tanpa dilandasi dengan ilmu. Makanya mereka sesat ad-dhalin. Kita lanjutkan kata Salman. Qala fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahu min qabli. Wa qamtu ma'ahu zamana. Akhirnya aku mencintai dia yang belum pernah aku cintai seorang lebih daripada dia sebelum ini. Salman cinta kepada orang tersebut. Nah, karena orang ini ahli ibadah. Aku pun tinggal bersama dia beberapa waktu yang lumayan. Dia tinggal bersama pendeta tersebut, mengambil petunjuk dari pendeta tersebut, sebagaimana pendeta yang sebelumnya. Summa hadratul wafa. aku lahu ya fulan inni kuntu ma'aka fa ahbabtuka hubban lak min qablik. Waqad hadar wa matara min amrillah wa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Kemudian datang kepada orang tersebut yakni ajalnya eh, kelihatan dia sudah hampir sakratul maut. Akhirnya aku pun katakan kepadanya kata Salman aku katakan kepada pendeta tersebut wahai pula aku telah bersama engkau beberapa waktu yang lama Aku pun cinta kepada engkau dengan kecintaan yang belum pernah aku cintai seorang pun sebelum ini. Dari kecintaan aku kepada engkau baru ada kecintaan tersebut yang luar biasa lebih daripada tenang yang lainnya. Sedangkan telah tiba kepada engkau apa yang engkau lihat dari perkara Allah, dari keputusan Allah. Kalau begitu kepada siapakah engkau wasiatkan aku kepada siapakah engkau perintahkan aku eh, untuk ikut lagi bersamanya? Aku hampir mati. Eh, wasiatkan aku Jadi Salman Al-Farisi minta wasiat. Kalau engkau sudah mati, kira-kira siapa pengganti engkau yang tepat untuk aku duduk bersamanya? Qala ay bunayya. Lalu pendeta tersebut memberikan wasiat kepada Salman. Wahai Ananda, Nah, dan ini ilahfatnya boleh, bukan berarti anaknya secara nasab. Namun guru, muallim, pengajar, syekh, ustadz, dan semisalnya adalah ibaratnya seperti orang tua. Kalau orang tua kandung yang melahirkan kita namanya ubuah. Ini ya bapak secara biologis. Kalau guru namanya adalah ubuah dini ya orang tua secara agama. Ay bunayya wallahi ma a'lamu ahadan al-yawma ala ma kuntu alayhi laqad halaka an-nasu wa badalu wa taraku aktsara ma kanu alayhi illa rajulan bil musil wa huwa fulan fa huwa ala ma kuntu alayhi fal haq bihi Kata pendeta ini yang hampir mati. Dia wasiatkan kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Ananda, demi Allah tidak aku tidak mengetahui seorang pun sekarang ini berada di atas apa yang aku berada di atasnya. Sungguh orang-orang telah meninggal. Yang masih hidup mereka telah mengganti, merubah, meninggalkan apa yang dahulunya mereka berada di atasnya. Kecuali satu orang di Mausil. Nah, tempat. Di atasnya Irak. Di luar Syam. Jadi ini tempat yang kedua akan dipergi. Akan di enam. Eh, beranjak pergi Salman Al-Farisi. Dari Asfahan pergi ke ke, ke Syam sekarang dia akan pergi lagi ke Mesir dan dia adalah fulan dia berada di atas apa yang aku berada sekarang di atasnya ikutilah dia ya, bergabunglah dengan dia nah jadi berpindah kita beberapa kali pindah ini perpindahan yang kedua pindah tempat ganti guru Nanti perjalanan yang dilalui oleh Salman Al-Fatih sampai nanti menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sungguh perjalanan yang sangat panjang, melelahkan. Kalau falamma mata wa ghuyiba lahittu bi sahibil mawsil. Ketika pendeta tersebut telah meninggal pendeta yang kedua tadi, yang pertama nah orang jelek masih di tempat yang sama diganti dengan yang kedua, orang ini lumayan bagus, akhirnya dia wasiatkan untuk pergi menyusul ke pendeta yang masih sama berada di atas pendeta yang pertama, tepatnya di Mesir. Ketika pendeta tersebut meninggal, akhirnya aku pun ikut menyusul orang yang diwasiatkan tadi. telahu aku bertemu dengan dia dan aku pun mengatakan kepadanya, Ya fulan, inna fulan dan awsani inna mautihi an alhaqabika. Wa akhbarani annaka ala amrihi. Wahai fulan, Sungguh si fulan mewasiatkan kepadaku ketika dia meninggal dunia agar aku menyusul engkau, ikut bersama engkau. Dan, dan dia memberitahukan kepadaku bahwasanya engkau berada sama persis di atas perkaranya, di atas apa yang dia berada di atasnya. Artinya kalian dari sisi agama tidak ada bedanya. <coughs> sama. apa faqala li akim indi. Kata pendeta tersebut kepadaku, tinggallah bersamaku. Nah, jadi ini guru yang ketiga. Di antara guru yang pernah dijumpai oleh Salman Al-Farisi. Namun masih berkaitan dengan agama Nasoro. Tempat yang kedua yang dia pergi. Yang dia datangi. tu indahu fawajadtuhu khairar rajulin ala amri sahibihi. Akhirnya aku tinggal bersamanya dan aku dapati sama dia kebaikannya dengan sahabat dia yang pertama. Nah, dari sisi kebaikan sama. Sama dengan yang sebelumnya. Falam bas an mata. Tidak lama kemudian dia pun ikut meninggal juga. Falamma hadaratul falamma hadaratul wafatu qultu lahu ya fulan inna fulanan awsa bi ilaika wa amarani bil bika wa qad min Allah azza Akhirnya di akhir hayatnya pun Salman al fazi mengatakan kepada dia sebelum dia meninggal dunia, wahai fulan bahwasanya si fulan telah mewasiatkan aku untuk bertemu dengan engkau. Sekarang, sekarang <clears throat> telah datang kepada engkau apa yang engkau lihat dari perkara Allah Azza wa Jal. Kalau begitu kepada siapa wasiatkan aku kepada siapakah engkau akan perintahkan aku. Jadi dia minta wasiat lagi dia minta kepada orang yang sebelumnya. Nah, lagi-lagi mau berpindah tempat. Mau berpindah guru. Kalau kata orang tersebut, ayat bunaya, wallahi ma rojulan ala mitli ma kunna alaihi illa rojulan dinasibai, binasibin." Nah, binasibin. Wahuwa fulan, falhaq bihi. Kata orang tersebut, wahai Ananda, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang berada di atas apa yang kami berada di atasnya. Kami maksudnya dia dan temannya sebelumnya yang meninggal lebih duluan. Yang pertama di Syam. Kecuali seseorang di Nasibin. Nah, sekitaran Irak. Eh, termasuk kami. Sekitaran Turki. Dia berpindah-pindah. Dari Asfahan di di Irak, dia pindah ke Syam, naik ke Irak, kemudian sekarang dia pergi ke Turki. Dan dia adalah si fulan, susullah dia, eh, ikutlah bersama dia. Nah, ini perpindahan kali keempat. Empat guru, tiga, tiga tempat yang berbeda. Wa qala falamma mata wa buhiba lahiktu bi sahibi nasibin. Fajituhu fa akhbartuhu khabari wa ma amarani bihi sahibi. Akhirnya ketika orang yang yang kedua ini atau yang ketiga meninggal, akhirnya aku pun pergi menyusul ke Nasibin orang yang diarahkan tadi. Aku mendatangi dia, aku mencerita kepada dia tentang berita tentang aku serta apa yang aku diperintahkan oleh sahabatnya yang sebelumnya. Kalau orang itu mengatakan kepadaku, Pak Akim Indi, tinggal bersama aku. Nah, silakan. Nah, ya Salman tinggal bersama dia. Ya berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu negeri ke negeri yang lain. فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبين فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث نزل به maut. Akhirnya aku tinggal bersama dia dan aku mendapati dia sama dengan keadaan dua orang sahabatnya sebelumnya. Aku dapati dia adalah orang yang baik. Hanya saja demi Allah dia tidak waktu yang lama dia pun meninggal dunia. Nah, datang kepada dia kematian. Falamma hudira ketika dia istihdor, ketika datang kepada dia ajalnya, nah sakratul maut. Kuntulahu ya fulan inna fulana khawat awsabi ila fulan, summa awsabi fulan ilai Wa ila tusibi wa ma ta'muruni? Akhirnya Salman pun Al-Farisi bertanya lagi kepada orang tersebut, "Wahai fulan, si fulan telah wasiatkan kepadaku kepada seseorang. Orang itu pun wasiatkan sekarang kepada engkau. Sekarang telah tiba lagi waktunya engkau untuk meninggal dunia. Kalau begitu kepada siapa engkau akan wasiatkan aku serta kepada siapa engkau perintahkan aku untuk ikut bersamanya menyusul kepadanya. Qala ay bunayya wallahi ma na'lamu dan baki ala amrina amruka an ta'tiya illa rajulan bi amuriya fa innahu ala mithli ma nahnu alaihi fa in ahbabta fa'tihi. Nah, ini tempat yang keberapa? Tempat yang kelima. Atau tempat yang keempat, guru yang kelima. Nah, jadi berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lainnya. Orang itu memberikan jawaban bahwasanya wahai ada dalam ya Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang masih berada di atas urusan kami, keadaan kami. Yang aku akan anjurkan engkau untuk bertanya tidak, kecuali seseorang di Amuria, tempat namanya di Amuria. Karena sungguh dia berada di atas perkara yang kami berada di atasnya, orang-orang yang sebelumnya. Kapan diwasiatkan untuk bertemu dengan mereka? Kalau engkau mau, susunlah dia, ya tinggal bersama dia. Nah, dari Asbahan kita ke Syam, kita ke Musil, kita ke Nasibai, kita ke Amuria. Saya beberapa tempat dia sudah datang. Kalau kata Salman falamma mata wa kujiba lahiqtu bi sahibi Amuria Ketika dia meninggal, ya, yang di tempat sebelumnya, di Nasibin. Aku pun pergi menyusul di Amuria tempat yang kelima. Aku beritakan kepada dia tentang beritaku. Faqala akim indi. Kata dia tinggal bersamaku. Fa'akum tuma arrojulin ala hadi ashabihi wa amrihim. Aku tinggal bersama dia dan aku mendapati dia adalah orang yang sama petunjuknya dengan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Dari sisi kesolehan, dari sisi kebaikan. Nah, dan mereka telah rajin ibadah. Dibanding dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, ahli ulama dan ahli ibadahnya, Allah memuji Nah, Allah memuji ahli ibadah kaum Nasara dalam Al-Qur'an dan mencela ahli ulama ahli ulama enam orang Yahudi. Dari sisi kedekatan mereka dengan agama Islam, dari sisi lembutnya hati mereka ketika menerima al-haq. Artinya kaum Nasara masih lebih mending daripada orang Yahudi. Dan Al-Qur'an al surat surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Maka mendapat oleh Muhammad orang yang paling besar kebencian mereka kepada orang-orang beriman adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Orang Yahudi dan orang musyrik kebencian mereka paling besar kepada nama orang mukmin. Makanya peperangan abadi sampai hari ini belum belum belum berhenti di jalur Gaza antara Muslim dan Yahudi. Walatajidan tajidanna mawadatan lilladina amanu lilladina kalu inna nasoro. Dan engkau akan mendapati orang yang paling dekat keadaannya dengan orang muslim, paling lembut hatinya. Orang-orang mengatakan kami adalah nasoro. Dari kebiasaan anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la Hal itu dikarenakan terdapat pada mereka ahli ibadah dan mereka adalah orang-orang yang tidak sombong. Nah, ayat ini turun kepada Kona diceritakan tentang orang-orang yang ada di sekitaran Najasyi dari kalangan dari kalangan enam para menteri, alif ulama, ahli ibadah. Yang ketika dibacakan Al-Quran dari Jafar bin Abi Talib mereka mengucurkan air mata. Kata orang tersebut kepada Salman Al-Farsi, Akim Indi, tinggallah bersamaku. aku. tu ma'a rajulin ala haji sahabihi wa Amrih. Aku tinggal bersama dia dan aku mendapati dari seorang yang sama dengan petunjuk sahabatnya sebelumnya. Qala wa hatta kana li baqaratun wa bunaymatun. Akhirnya aku pun memiliki mata pencaharian sampai-sampai aku memiliki gerombolan sapi dan unta, eh, sapi dan kambing. Jadi punya peternakan. Di sini tempat yang kelima yang dipindah Amuria, tempat yang keempat dengan guru yang kelima. Nah, akhirnya dia punya punya harta, dari nah hewan ternak. Qala thumma nazala bi amrullah, thumma nazala bihi amrullah. Akhirnya datang perintah Allah eh, tentang kematian dia. Kematian orang yang kelima. Guru kelima milik Salman Al-Farisi. mahu diro ketika datang kepada dia ajalnya, qultu ya fulan ini kuntu maafulani, faal fa fulanu ila fulanin wa awsa bi fulanun ila fulanin thumma awsa bi fulanun ilaik fa ila man tusibi wa ma ta'muruni jadi ya, akhir hayatnya di akhir ajal orang tersebut Salman Al Farisi mengatakan bahwasanya wahai fulan dahulunya aku di sisi fulan kemudian si fulan itu mewasiatkan aku untuk itu dengan si fulan yang lain fulan yang lain juga mewasiatkan aku untuk mengikuti dengan fulan yang lain fulan itu juga sekarang mewasiatkan aku untuk ikut kepadamu karena telah datang tiba ajalmu, kalau begitu kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk mengikuti dia dan kepada siapa engkau perintahkan aku untuk menyusul dia. Nah ini yang kelima kali dia meminta untuk ditunjukkan. Nah kita katakan bahwasanya pertama kali dia keluar dari kampung halamannya dia di Asuhan sampai hari hari dia meninggal dunia tidak kembali lagi. Makanya tidak ada hasrat untuk dia kembali ke kampungnya dia, bertemu dengan keluarganya, apalagi bapaknya, apalagi kembali ke agamanya dia majusi. Dia terus pergi mencari, mencari, mencari, dan mencari. Orang tersebut memberikan jawaban qala ay ya bunayya wallahi ma'a'lamuhu a'lamuhu asbaha ala alaihi ahadun minan nas amuruka an ta'tiyah walakinahu qad aballaka zamanu nabiyyin huwa mab'uthun bidini ibrahim yakhruju bi ardil arab muhajiran ila ardi baina harrataini bainahuma nakhlun bihi alamatun la tuffa ya'kulul hadiyata tawala yakulul ya'kulus sadaqah baina katifaihi khatamun nubuwah fa in istata'ta an talhaqa bi tilkal bilad fa'al nah akhirnya di sini muncul pertama kali kepada Salman Al-Farisi berita tentang kedatangan seorang nabi akhir zaman dari orang yang kelima ternyata. Akhirnya orang tersebut mengatakan bahwasanya wahai Ananda demi Allah, Aku tidak mengetahui sekarang ini yang berada seorang pun yang berada di atas kami berada di atasnya yang aku bisa perintahkan engkau untuk mendatangi dia. Tak tersisa lagi. Nah, dari beberapa kali diwasiatkan, wasiatkan, wasiatkan, wasiatkan, kata dia sudah sudah tidak ada sekarang. Orang yang bisa kuwasiatkan kepada Naam engkau. Artinya alim ulama atau ahli ibadah Semakin dekat ke zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin sedikit. Akan tetapi sekarang tiba waktunya keluar seorang nabi yang dia diutus dengan agamanya Ibrahim. Nah, artinya agama Islam agama yang paling mirip dengan agama Ibrahim. Dari sisi syariatnya wa seluruh agama sama dari nam asal agama yakni tauhid seluruhnya sama karena dari satu sumber yang sama. Namun agama ini paling mirip dengan agama Ibrahim dari sisi syariatnya. Ada hajinya, ada khitannya, dan seterusnya. Dia diutus dengan agama Ibrahim. Dia keluar di negeri Arab. Dia hijrah ke satu negeri di antara dua gunung batu hitam Nah, dan di dalam dua gunung batu hitam tersebut terdapat kebun kurma yang subur. Dan ini juga ilmu ini juga berdasarkan pengetahuan ini juga ahli kitab dan Yahudi datang mencari negeri ini. Artinya tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi akhir zaman diketahui oleh orang atau enam oleh kaum sebelumnya. Bahkan pendeta ini memberitahu Akhirnya orang Yahudi pergi mencari ke seluruh jazirah Arab. Nah, menyisir jazirah dan mereka mendapati tempat tersebut adalah kota Madinah yang berada di antara dua gunung batu hitam sebelah timur dan baratnya. Di dalamnya terdapat kebun kurma yang subur. Jadi sebelum Nabi SAW datang hidup dari kota Makkah ke kota Madinah, orang Yahudi sudah ada di luar. Nah, dan Salman pun mendapat ilmu tersebut dari orang terakhir yang dia jumpai. Dan tempat tersebut adalah Madinah. Dan dia memiliki tanda-tanda yang tak tersamarkan. Dia boleh untuk memakan hadiah namun terlarang untuk memakan sedekah. Di antara dua pundaknya terdapat tanda-tanda kenabian. Nah, di antara dua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas di tengah ada semacam nah bulu yang menonjol. Jadi itu termasuk tanda kenabian. Apabila engkau mampu untuk menyusul, ikuti dia ke negeri tersebut, maka lakukanlah. Nah, jadi beberapa kali pindah tempat, pindah buruh, pindah tempat, pindah buruh. Akhirnya dia mendapatkan tanda-tanda kebaikan, baru tandanya, belum sampai kepada kebaikannya. Baru tandanya, baru alamatnya. Diwasiatkan oleh orang tersebut. Maka barakallahu fikum jamin Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya kaum terdahulu Yahudi dan Nasara mereka mengetahui tentang kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat detail dan cermat. Al-Quran menerangkan tentang hal tersebut. Nah, kaum Yahudi, kaum Nasoro yang memiliki kitab suci Taurat dan Injil, bahwasanya mereka mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari dari perangai beliau, dari perangai beliau, ciri-ciri beliau, karakter beliau, amalan beliau, Allah Subhanahu wa taala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda wal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum bi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil jadi sifat yang Allah sebutkan kepada kita dalam surat Al-Fatih sebagai akhir tentang karakter dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umatnya adalah umat yang banyak rukuk dan sujud bisa diketahui dari nah anggota sujud mereka itu sudah ada di dalam Taurat dan Injil sebelum umat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum umat ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala Yahudi dan Nasrani kita tahu kemudian mereka pun mengetahui bahwasanya nabi tersebut memiliki amalan di antara adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aglala allati kanat 'alaihim Jadi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan di dalam Taurat bahkan di dalam Injil memiliki ciri-ciri bahwasanya mereka adalah umat yang mengingkari kemungkaran, mencegah daripada nah, eh, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Demikian juga Nabi ini adalah Nabi yang datang dengan memberikan keringanan yang dahulunya di umat terdahulu adalah berat amalan mereka. Mereka sudah tahu hal itu. Mereka sudah tahu hal itu. Maka perhatikan apa yang kita dapat dari hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Ahmad kisah tentang Salman Al Farisi. Pendeta pun dia tahu persis bahkan di mana tempat hijrahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ciri-ciri yang tidak tersamarkan dia mengatakan bahwasanya dihi alamatul la tufa Beliau memiliki tanda-tanda yang tak tersebarkan di antara negeri negeri tempat hijrah. Nah, terletak di antara dua gunung batu hitam namanya Harro, Harrotain. Nah, Harro sebelah timur dan Harro sebelah barat. Jadi, dalamnya terdapat satu negeri yang subur dengan pohon kurma dan itu adalah kota Madinah. Orang Yahudi tahu, orang Nasoro tahu. Tidak sampai di situ barakallahu fikum jami'an bahkan secara detail namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tahu. Nah, Yati mimba di suhu Ahmad. Datang setelahku, kata Nabi Isa, bahwasanya nama dia adalah Ahmad. Makanya orang Yahudi, orang Nasoro mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, putera putri mereka, ya arifunahu kama ya arifuna Ahum. Jadi tidak tersamarkan. Orang Yahudi, orang Nasoro kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanda-tanda mereka dapat dalam Taurat dan Injil. Tapi karena kesombongan, karena kedengkian, nah mereka anggap bahwasanya ketika Nabi SAW dia itu di bangsa Arab dan bangsa Arab ketika itu adalah bangsa yang paling rendah, bangsa yang selalu dijajah. Dibanding dengan dua negara adidaya yang sudah ada ketika itu Persia dan Romawi, khususnya enam kaum Yahudi dan Nasr dari dari Romawi Akhirnya mereka enggak ah, bangsa Arab bangsa yang hina, bangsa yang rendah. Tidak ada kerajaan, tidak ada kekuasaan. Nah, bahkan mereka adalah negara jajahan. Dijajah oleh Persia, dijajah oleh Romawi. Dari situ mereka dengki. Dari situ mereka hasad. Akhirnya tidak mau mengikuti kebenaran yang datang oleh Nabi yang bahkan mereka kenal dengan detail. Kita lanjutkan pola Kata Salman Al-Farisi, semua mata wajib, bang. Pemakas tu di amri ya masya Allahu an amkus." Kemudian orang tersebut mati, orang yang terakhir karena dia tidak mewasiatkan lagi kepada seorang pun. Nah, dia tidak tahu mewasiatkan kepada siapa karena sudah tidak ada. Akhirnya aku pun tinggal di Amuria. Masya Allah, aku tinggal. Ya, itu beberapa waktu. Tanpa guru. Ya tinggalkan kaburnya. Karena tidak ada lagi orang yang bisa di naam diwasiatkan kepadanya. Sumpah marrobi nafarun min kalbin tujaron. Kemudian melintas di depanku sekelompok orang dari Bani kal sebagai pedagang dari rombongan niaga, rombongan pedagang dari Bani kal. Bani kal adalah orang bangsa Arab yang tinggal di 6. Utara Jazirah Arab berbatasan dengan Syam di Palestina, namun mereka menganut agama Nasoro. Karena mereka terpengaruh dengan agama Nasoro. Mereka orang Arab. Datang ke yang mana terakhir? Nah, di ya, yang dikatakan tadi bahwa datang sebagai pedagang. Wakun kulam, wakun pun katakan kepadanya, kepada mereka, Tahmiluni ila ardil Arab, wa utikum bakarati hadihi wa ti hadihi maka kalian mengangkut aku ke negeri Arab yang aku berikan kepada kalian sapi. Dan nah peternakan sapiku dan peternakan kambingku ini. Jadi Salman Al-Farisi dia mengeluarkan seluruh apa yang dia miliki demi demi mencari agama yang hak ini yang dia cari dari dari bertahun-tahun yang silam. Nah, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berpindah guru dari satu guru ke guru yang lainnya. Mati gurunya dia masih hidup dia pindah lagi ke tempat yang lain demi mencari apa hidayah. Bahkan dikorbankan, aku punya harta yang mungkin bawa aku bertemu dengan Nabi tersebut. Sudah harta hartaku semuanya. Apa mereka berikan jawaban? Kau dunia, iya aku akan bawa kau. Kami akan bawa kau ke tempat yang kau inginkan. Fa'ataitumuha wahamaluni. Akhirnya aku memberikan kepada mereka semuanya, itu ternakanku, peternakan sapiku dan kambingku. Mereka pun membawa aku mereka pun membawa aku. quran Artinya di sini para kawan ini kita ambil pelajaran bahwa untuk mendapatkan al-haq ikhwan kiram butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Tidak mudah. Tidak gampang. Bahkan mungkin menyita waktu menguras tenaga, ada harta yang dikeluarkan, ada keluarga yang ditinggalkan. Semua demi apa? Demi hidayah. Mencari kebenaran. Tidak seperti membalikan telapak tangan untuk sekadar mendapatkan hidayah. Tidak seperti itu. Bahkan, nah, tapi dengan perjuangan dan pengorbanan. Seperti yang dilakukan oleh Salman Al-Faris. Suri Tauladan, panutan dalam mencari Al-Fatih. Dan tak kenal pamrih. Tak surut niatnya. Ditinggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya dan keluarganya. Bahkan penderitaan yang dia dapati sampai pada titik ini kita baca masih ringan. Akan kita jumpai nanti bahwasanya penderitaan lebih daripada yang telah lewat. Lebih menderita lagi dia setelah ini. Kita baca hatta idza qadimu bi wadil qura bolamuni faba'uni min rajulin min yahudi abdan Sampai ketika mereka membawa aku ke Wadi Kuro, Wadi Kuro sudah masuk di Jazirah Arab, sudah dekat. Hidayah yang Allah ingin sampaikan dia kepada yang sudah dekat. Namun begitulah, semakin dekat kepada kebenaran, mungkin ujian akan semakin berat. Ketika sudah sampai di tempat namanya Wadi Kuro, di komunitas Yahudi, mereka menjual aku sebagai seorang budak, padahal dia adalah orang yang merdeka. Yang diinginkan hanya bawa aku ke negeri Arab. Aku yang cari siapa itu Nah, Nabi yang dimaksud Nabi akhir zaman. Aku berikan apa yang aku miliki. Guru peternakan sapi, benar-benar peternakan sapi. Yang penting aku sampai ke negeri Arab. Setelah itu terserah. Nah, selanjutnya bagaimana? Allah Allah. Yang aku sampai dulu. Ternyata dia ini Dijual kepada komunitas Yahudi, tepatnya di Wadil Qura sebagai seorang budak. Nah, sebagai seorang budak. Semakin berat penderitaan yang dia rasakan. Semakin besar enam pengorbanan yang harus dilewati. Fakuntu indahu. Aku pun tinggal bersama dia, ya bersama orang Yahudi tersebut. Akhirnya menjadi majikannya. Sekarang dia menjadi status budak. itu nakhla dan aku pun melihat pohon kurma. Warajautu tu antatu al-balad alladhi wasafa sahibi. Aku melihat kurma dan aku mengharap dengan sangat bahwasanya mudah-mudahan inilah negeri yang dimaksud oleh orang yang mewasiatkan kepada aku sebelumnya. Itu berarti yang terakhir. Nah, sudah pohon kurma, mudah-mudahan ini. Ada tanda-tanda yang diberitahukan oleh sahabatku, alim ulama, dari kaum Nasoro, penguasa orang pendeta. Aku, aku dapat satu sekarang. Masa kamu tanda-tanda yang lainnya. Walam yahiqqali fi nafsi namun belum belum begitu yakin aku dengan Karena baru baru satu tanda yang didapatnya. Belum ada tanda-tanda yang lainnya. Fabainama ana indahu qadima alaihi ibnu ammin lahu min al Madinah min Bani Quraidah. Fabta'ani minhu wahtamalani ilal Madinah. fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha fa araftuha bi sifati sahibi fa aqamtu biha wa ba'athallahu rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sementara aku bekerja untuk majikanku, yakni orang Yahudi di uh, Wadil Qura, bekerja di kebun kurmanya, datang sepupunya, Ibnu Amin, sutera dari pamannya, jadi sepupu bahasa kita. Sepupu majikanku datang dari kota Madinah, tepatnya dari Bani Quraidah. Dia pun membeli aku dari majikanku yang pertama. Akhirnya dia membawa aku ke kota Madinah. Dan demi Allah, aku lihat tanda-tanda yang lebih jelas. Apa yang diberitakan kepadaku tentang enam nabi akhir zaman ini. Dari dari dari pendeta yang tadi. Nah, dia sudah masuk di kota Madinah. Nah, ini yang dicari. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang ini terakhir di Wadi Qurra, ternyata dijual sebagai seorang budak. Sekarang dia sudah masuk di kota Madinah, namun masih statusnya budak juga. Yang katakan bahwasanya sudah, aku dapat tanda-tanda diberitakan oleh sahabat sahabatku tersebut. Dan semakin jelas Akhirnya aku tinggal di kota Madinah sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Fa aku bi Makkah kama aqama. La asma'u lahu bi dzikrin ma'a ana fi ma'ana ana fihi min syughli rik. Akhirnya aku mendengar bahwasanya beliau telah keluar di kota Mekah. Beliau tinggal di kota Mekah. Namun aku tidak mempedulikan hal tersebut karena aku tersibukkan dengan keadaanku sebagai seorang budak. Dia punya pekerjaan, dia punya profesi, dia bisa keluar dari situ. Nah, dan di zaman tersebut apabila seorang keluar dari dari atau nah, misalnya lari, itu adalah tanda-tanda dari kecelakaan. Ketika seorang bersatusnya budak, nah dia tetap bersama majikannya. Dia telah mendengar tentang ada seorang nabi yang keluar di kota Makkah, dan nah, sekarang dia di kota Madinah namun dia tidak bisa lebih daripada itu karena statusnya dia masih budak yang harus naam khidmat kepada majikannya. Summa hajar ilal Madinah kemudian Nabi tersebut hijrah ke kota Madinah. Fawallahi in fawallahi inni la fi ra'si idkin li sayyidi a'malu fihi ba'd amali wa sayyidi jalisun id aqbala ibnu ammi lahu hatta waqafa alaihi fa qala fulan qatala qatala Qatalallahu bani Qailah wallahi innahum al'an la mujtami'una bi Quba'in ala rajulin qadima alaihim min Makkah al-yawm yaz'umuna annahu nabi. Aku sementara berada di kebun majikanku, tepatnya berada di atas puncak pohon kurma, dia lagi memetik. Dia lagi memetik kurma. Sementara berada di kebun kurma dan aku bersama majikanku. Datang sepupu majikanku, masih di kota Madinah. Nah, dia membawa berita dalam keadaan aku sedang berada di pohon pohon kurma, di atas pohon kurma, puncak pohon kurma, dia ketahukan kabar bahwasanya semoga Allah membunuh atau nah, mencelakai Bani Qailah, yang maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Ansor di kota Madinah, karena mereka punya enam permusuhan yang sengit antara tiga komunitas Yahudi di kota Madinah, Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Quraidah, dengan pribumi kaum Nam Ansor di Madinah. Nah, mereka yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bertahunan memberikan kabar sambil berteriak kepada suku tadi orang Yahudi ini. Jadi Allah sekarang mereka sedang berkumpul di Kuba kepada seseorang yang barusan datang dari kota Mekah yang mereka sangka itu adalah Nabi. Nah mereka sangka itulah Nabi. Salman Al Farhi sementara berada di atas puncak pohon kurma sedang memetik dia mendengar berita tersebut kaget